Dan hari ini termasuk hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ayyami 'inda Allah yaumun nahr wa yaumul qar." Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari An-Nahr, yaitu hari raya sesembelihan, dan hari Al-Qur, yaitu besok, hari pertama dari hari-hari tasyrik. Dan hari raya Idul Adha ini adalah momen di mana kita kaum muslimin semuanya bergembira dan berbahagia dikarenakan sebagian kita kaum muslimin telah menyempurnakan rukun kelima dari rukun-rukun Islam yaitu berhaji ke baitullahil Haram dan bagi kaum muslimin yang belum berkesempatan untuk berhaji dan belum berhaji, maka bagi mereka ada ibadah-ibadah dan syiar-syiar agama Islam yang serupa dengan amalan ibadah haji. Seperti larangan mencukur rambut dan menggunting kuku bagi jamaah haji apabila mereka telah berihram hingga bertahammul. Begitu pula bagi yang ingin menyembelih hewan kurbannya, maka dimulai dari bulan Zulhijjah mereka juga dilarang untuk memotong rambut dan menggunting kukunya hingga dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Dan juga apabila seseorang yang berhaji disyariatkan bagi mereka untuk berwukuf di Arafah maka bagi yang tidak berhaji disyariatkan bagi mereka untuk berpuasa pada hari Arafah dan dijanjikan baginya bagi yang berpuasa dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala maka baginya akan dihapuskan dosa-dosanya setahun sebelumnya dan setahun setelahnya dan ini adalah sebagai bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan darinya besok kita akan mendapati hari tasyrik yang berjumlah tiga hari dimulai dengan hari yang paling baik dan paling agungnya yaitu hari Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat" dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah hari Arafah, wa yaumun nahar dan hari an-nahar yaitu hari raya Idul Adha, wa ayyamut tasyrik dan hari-hari tasyrik. Aiduna ahlul Islam adalah hari raya kita kaum muslimin wa hunna ayyamu aklin wa syurb dan itu adalah hari-hari kita untuk makan dan minum. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Dan termasuk keutamaan pada hari-hari ini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa mereka, menerima amalan-amalan mereka, melipat gandakan pahala-pahala mereka, mengampuni dosa-dosa mereka dan membebaskan mereka dari api neraka dan memberikan apa yang Allah kehendaki dari nikmat-nikmat dan keutamaan-keutamaannya kepada hamba-hambanya. Maka agungkanlah hari-hari yang penuh barakah ini. Perbanyaklah takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Perbanyaklah tahlil la ilaha illallah Allahu akbar dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian mengeraskan takbir kalian selepas salat lima waktu hingga berakhir waktunya sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah pada solat asar pada akhir hari tasyrik serta dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban yang kalian makan sebagiannya menghadiahkannya juga bersedekah darinya maka bergembiralah atas nikmat dan keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita karena sesungguhnya hari raya syar'i ini adalah hari untuk kita bergembira dan berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan agar kita beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka hanya beribadah kepadaku dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan perkara ini di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhala al jannah Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Namun sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bihi nar. Dan barang siapa yang bertemu dengannya dalam keadaan dia mempersekutukannya, maka dia akan masuk neraka. Maka agungkanlah perkara tauhid ini dan berpegang teguhlah serta berhati-hatilah dari orang-orang yang menyeru menyeru kepada kesyirikan dan orang-orang yang menyeru untuk mempersekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bercerita tentang keadaan Nabi Isa tatkala berdakwah kepada kaumnya. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nabi Isa al-Masih salam berkata, Wahai Bani Israel, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sungguhnya, barang siapa yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat baginya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hendaknya kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dari nikmat keamanan, ketentraman, kelapangan hidup dan kebaikan-kebaikan yang lainnya agar kita selalu mengingat bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan selalu mengingat nikmat-nikmat tersebut maka Allah akan terus menambah nikmat tersebut dan apabila kita ingkar kita kufur nikmat maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu Tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dan membuat perumpamaan tentang suatu tempat. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan bi an'amillah Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulu negeri tersebut aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya, melimpah ruah dari segala tempat. Namun penduduk negeri tersebut ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Maka bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dan berhati-hatilah dari membalas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan terang-terangan bermaksiat kepadanya subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sesungguhnya termasuk sebab-sebab yang paling kuat dalam menjaga kenikmatan ini yaitu nikmat keamanan dan ketentraman. Setelah mentauhidkan Allah dan mengesahkannya subhanahu wa taala adalah kita tetap mendengar dan tetap taat kepada pemerintah muslim dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita selalu menjauh dari tindakan melawan dan memberontak kepada pemerintah muslim dikarenakan penyebab kebanyakan fitnah yang terjadi pada umat ini dan menjadikan keadaan amannya menjadi ketakutan. Meluasnya kemiskinan, menambah percerai dan perpecahan adalah perbuatan memberontak kepada pemerintah muslim. Maka perhatikanlah wahai saudara-saudaraku Sungguhnya orang yang menyulut api pemberontakan kepada pemerintah muslim Kebanyakan mereka memanfaatkan apa yang telah terjadi Dari kezaliman-kezaliman yang ada Dan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi Sebagai dalih Bolehnya memberontak kepada pemerintah muslim Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menutup bagi mereka pintu-pintu ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan hal kemungkaran-kemungkaran yang terjadi sebagai dalih bolehnya memberontak kepada pemerintah muslim. Nabi SAW alaihi wasallam sebaliknya bersabda, "Alaika sam'a wa ta'ah." Wajib atas kalian untuk senantiasa mendengar dan taat fi usrika wa yusrik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, wa man syafika wa makrahik dalam keadaan semangat maupun terpaksa, wa akharatin alaik dan dalam keadaan dia mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentinganmu dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaman wali alaihi wal, maka ketahuilah barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemerintah Muslim, faraahu yati syai'an min kemudian dia melihat orang tersebut melakukan maksiat kepada Allah, fal yakrah, mayati min maksiatillah, maka dia wajib membenci apa yang dia lakukan dari maksiat kepada Allah. Namun, wala yanzi'anna yadan min ta'ah akan tetapi janganlah dia melepaskan tangannya dari ketaatan padanya sehingga berpegang teguhlah kalian terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiatnya karena sesungguhnya itu adalah hal yang lebih baik bagi kalian pada urusan agama dan dunia kalian dan untuk sekarang maupun kelak untuk hari akhir.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 yang telah Allah syariatkan kepada kalian pada hari raya Idul Adha ini dan pada hari-hari tasyrik Barang siapa yang mempelajari agamanya, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tuntunan dan bukti yang kuat. Dan termasuk perkara yang penting untuk kita pahami. Pertama, bahwa kurban dan sesembelihan itu tidaklah sah melainkan apabila disembelih setelah salat Idul Adha. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka itu hanyalah dianggap daging biasa dan bukan hewan kurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat sholatana, barang siapa yang sholat bersama kami, kemudian wanasakan sukana, kemudian setelah itu menyembelih hewan kurbannya, fakat asawaban nusuk, maka dia telah benar dalam sesembelihan kurbannya. Wa man nasaka qabla shalah fatilka syatu lahan Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu hanyalah daging sembelihan biasa dan bukanlah daging hewan kurban. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mendabah qabla an yusalli, falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia mengulangi sembelihannya dengan sembelihan yang lain. "Wa lam yadbah falyadbah." Barang siapa yang belum menyembelih, maka dia boleh menyembelih setelah salat Idul Adha dan akhir waktu menyembelih itu adalah dengan terbenamnya matahari pada akhir hari-hari tasyrik yaitu hari ke-13 bulan Zulhijjah. Kedua, sembelihan itu tidaklah sah melainkan apabila telah mencapai umur yang diperbolehkan secara syariat. Contohnya, domba apabila telah mencapai minimal umur 6 bulan dan kambing apabila telah mencapai umur satu tahun, dan sapi apabila telah mencapai umur dua tahun, dan unta apabila telah mencapai minimal umur lima tahun. Ketiga, tidaklah sah kurban seorang apabila padanya terdapat cacat yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yajuzu min bahaya tidaklah diperbolehkan hewan kurban yang padanya terdapat al-aura yubayyinu auruha, yang jelas butanya, wal arja yubayyinu arjuha, yang jelas pincangnya, wal maridatul mayyinu maraduha, yang jelas sakitnya, wal asfa'u allati la tunqi ay al hazilatu allati la mukha dan yang kurus di mana tidak ada sumsum -sum tulangnya. Keempat, Tidaklah diperbolehkan bagi kita, haram bagi kita untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Dikarenakan hari-hari tasyrik yang berjumlah tiga hari ini adalah hari kita untuk makan dan minum. Kecuali bagi seorang jamaah haji apabila dia memiliki kewajiban berpuasa pada hari-hari tersebut.